Ya. Apa dalilnya? Ya, bahwasanya Allah memuliakan Islam dari agama-agama yang lainnya. Kita bahas ya tentang hadisnya. Siapa masih ingat? Hadis Ibn Umar. Terus Hah? Orang pengusaha memberikan upah terus Hasan ya. Dia Allah Subhanahu wa taala permisalkan ya tiga orang yang bekerja ya pada seorang laki-laki atau seorang pengusaha ya. Yang pertama orang yang pertama bekerja dari pagi ya sampai tengah hari ya. Diberi gajinya satu kirot. Kemudian yang kedua orang yang kedua, ya, yang pertama tadi ini orang yang orang Yahudi yang mengambil kerjaannya tadi. Kemudian yang kedua, ya, dari tengah hari sampai waktu asar, ya. Maka ini apa? Kaum Nasara maka digaji juga mendapatkan pahala bah satu satu kirat juga. Kemudian ya, yang terakhir yang paling sedikit dari habis asar ya sampai terbenam matahari ya maka ini diambil oleh kaum muslimin ya. Mendapatkan berapa kirot? Dua kirot. Coba lihat ya. Yang paling kecil waktunya, paling sedikit waktunya apa? Paling pendek waktunya, hah? Kaum kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin paling sedikit waktunya. Kaum Yahudi berapa jam? Enam jam ya. Anggap kaum Nasara berapa jam? Dari jam 12 sampai jam 4 berapa? ah, tiga jam setengah atau empat jam. Ya, terus kaum muslimin berapa? Cuma dua jam setengah, ya. Maka ya faghadibal yahud wan nasara, maka marahlah Yahudi dan Nasara, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini ya menyebutkan ya dalam hadis Ibnu Umar utihi man asya fadzalika fadli utihi man asya ya ya maka pengusaha tadi ya berkata kepadanya ya kaum Nasara dan Yahudi ini marah ya kami bekerja paling lama ya paling sedikit gajinya sedangkan yang paling sedikit kerjanya ya, waktunya paling banyak gajinya ya paling banyak pahalanya maka berkata fadzalika fadli utihi man asya ya ya kemudian berkata sebelumnya hal naqastukum syai'a min haqikum syai'a apakah aku mengurangi ya jatahmu sedikit pun ya, mau sedikit pun tidak kata mereka kan kata Yahudi dan Nasoro maka ya laki-laki pun berkata inilah keutamaan dariku ya yang aku berikan kepada siapa saja ya yang aku kehendaki nah di sini juga ya, hadis yang kedua hadis siapa hadis Abu Hurairah ya bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala ya melenyapkan ya atau melupakan atau menghilangkan ya hari Jumat dari kaum-kaum sebelum kita. Ya. Siapa kaum sebelum kita? Yahudi dan Nasara ya. Kemudian Yahudi mengambil hari Sabtu. Ya disebutkan oleh Syaikhul Fauzan, kenapa mereka mengambil hari Sabtu? Ya. Dikarenakan ya mereka mengatakan bahwasanya ya hari Sabtu ya hari ya yang mana Allah Subhanahu wa taala beristirahat dengannya ya yang mereka menyangka bahwasanya setelah Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Ya, 6 hari. Dimulai dari hari apa coba? Hari pertama hari apa? Hari pertama hari apa? Hah? Hari pertama hari apa? Hari Ahad ya, Ahadun hari Ahad ya. Makanya kalau kita ya jangan lagi menyebutnya hari Minggu ya. Hari Ahad inilah ya yang berasal dari hadis-hadis Nabi dan juga syariat kita. Nah, jadi hari Ahad ini awal hari ya atau kita sebut sekarang ini apa? Hari hari Minggu ya. Hari Ahad. Allah menciptakan langit dan bumi selama enam hari berarti sampai hari apa? Sampai hari sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtu ini ya, kata orang Yahudi, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristirahat pada hari ini. Dikarenakan kecapean untuk menciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya mereka mengambil hari ini ya, mengambil hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala beristirahat hari itu padahal ucapan mereka adalah ucapan yang dusta ya walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thum fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub ya dalam surah Qaf ya ayat 38 bahwasanya ya da walaqad khalaqna sama ya dan sungguh ya kami telah menciptakan langit dan bumi dan juga di antara keduanya maksudnya isinya visi tati ayam ya dalam enam masa yaitu apa enam hari wa ma namil min dan tidak pernah sedikit pun kami merasa lugub, ya merasa letih ya dan kami tidak merasa letih merasa capek berarti apa ucapan Yahudi itu apa dusta ya Ucapan Yahudi ini ucapan dusta. Oleh karenanya Yahudi ini mereka mengambil hari apa? Hari Sabtu dengan kedustaan mereka tadi. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, ya, adapun Nasara, ya, maka mereka mengambil hari Ahad. Nah, hari Ahad atau hari apa? Hari hari Minggu. Dikarenakan hari itu kata mereka hari Allah Subhanahu wa taala ya memulai penciptaan langit dan bumi ya itu hari pertama dari enam hari tadi ya maka mereka pun memilihnya dikarenakan sebab ini ya padahal ya hari Sabtu dan hari Ahad ini tidak ada keutamaan badannya ya yang paling utama apa hari apa hari Jumat ya ya banyak hadis-hadis menyebutkan al-jum'ah bin al-jum'ah ya al-jum'ah idul muslimin ya maksudnya hari antara Jumat dengan Jumat itu mukaffiratun mama huma ya penghapus dosa di antara keduanya ya selama tidak melakukan perbuatan dosa besar ma la ya'ti bil kabair itu ma lam yaf'al bil kabair kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian hari Jumat juga ya ulama sepakat ya hari ya, hari besarnya kaum muslimin, hari rayanya kaum muslimin ya selain apa? Selain Idul Adha dan Idul Fitri ya. Dan juga ya hari Jumat ini adalah hari diciptakannya siapa? Diciptakannya Nabi Adam ya. Dan hari juga Nabi Adam dikeluarkan dari jannah dan juga hari nanti hari Jumat ini hari yang akan ya munculnya ya apa hari kiamat ya bahwasanya hari kiamat ini terjadi pada hari Jumat ya bahwasanya hari Jumat inilah hari yang mulia dan Allah Subhanahu wa taala memilihkannya untuk kaum muslimin nah Yahudi dan Nasara ini pun iri pula ya mereka dengki ya kepada kaum muslimin ya karena Allah Subhanahu wa taala memilihkan hari Jumat ya untuk kekhususan kaum muslimin ya dan Allah Subhanahu wa taala melupakan dari Yahud dan Nasara maka ya inilah keutamaan bagi umat Islam ini ya dengan diberikan hari Jumat kepada kaum muslimin. Ya, oleh karenanya ya kita sebagai salaf ya menjadikan hari Jumat hari besar kita, ya. Hari kebahagiaan kita, ya. Jangan wah Jumat lagi. Padahal hari Jumat banyak utamanya ya, ya dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sudah ya, lanjutkan bacanya. وفي تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال العلامة الفقيه يا شيخ صالح فوزان وفيه تعليقا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنفية au al-hanifiyatu as-samhah. Ya, intaha. Ya. Di sini ya, Imam Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Beliau ya, mengucapkan ya, sebagaimana ucapan Al-Imam Bukhari ya. Wa fi ta'liqan ya. Al-mu'allaq ini dalam hadis itu hadis mu'allaq ya. Hadis ya alladhi yadhkuruhu al-Bukhari bin Unis Sanad. Hadis ya berkata Syekh Al-Fauzan di sini al hadis yang al-Imam Bukhari menyebutkannya tanpa sanad. Ya. Jadi nanti nanti antum kalau melihat ya Sahih Bukhari ya nanti ada disebutkan hadis dengan sanatnya sanatnya sanatnya sanatnya terus ada ya muallak ya sebutkan oleh Bukhari muallaqan ya tanpa sanad di bawahnya. Di bawah tanpa sanad. Ya, isi hadisnya hampir sama dengan hadis yang pakai sanad tadi. Ya. Nah, di sini ya disebutkan wa huwa ala qismain. Ya. Dan di sini dibagi dua ya muallaq tadi ya ini yakni muallaqun majzumun bih yang pertama muallaq ya yang diyakini dengannya ya ala sabil jazm ya atas jalan yang jelas atau jalan yang yakin wa muallaqun ghairu majzumin bih dan muallaq ya muallaq tadi apa Tadi disebutkan apa sanatnya ya tidak ada rijalnya tidak ada perawinya ya wa mu'allaqun ghairu majzumin bih dan mu'allaq ya yang tidak ya belum jelas padanya atau belum diyakini padanya وقد حصر الإمام ابن حجر رحمه الله المعلقات التي في البخاري وذكر أسانيدها في كتاب اسمه اسمه تغليق تغليق التعليق أي ذكر الأسانيد ya allati 'allaqaha al-Bukhari wa lam yadhkurha dan ya sungguh ya al-Imam Ibnu Hajar ya sungguh telah membuat ya ya sebuah penelitian ya tentang taklikot taklikotnya al Imam Bukhari ya kemudian beliau menyebutkan sanad sanadnya. ya jadi Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya di Sahih Bukhari tapi beliau menyebutkan sanad sanadnya tadi dalam kitab yang dikarang beliau yang namanya terliku Ta'liq ya. Taghliq artinya mengunci ta'liq ya. Mengunci ya hadis-hadis yang mu'allaq tadi. Eh yakni beliau ya menyebutkan sanad-sanad yang Imam Bukhari ya mu'allaqnya yang Imam Bukhari ya tidak menyebutkan sanad-sanad tadi. Sudah tahu ya? ya dapat pula untuk satu faedah ada hadis apa? hadis muallak ya ya adapun sini anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadza min ta'liqi majzumun bihi ya ini ya, kalau disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda maka ini adalah ya taklik ya hadis ya yang disebutkan tanpa sanatnya yang beliau yakin padanya yang diyakini padanya ya. Al-Hanifiyatu as-samhah ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah al-Hanifiyah as-samhah ya. Apa itu al-Hanifiyah as-samhah? Al-Hanifiyah as-samhah al-Hanifiyatu yakni millata Ibrahim ya. Al-Hanifiyah itu artinya agamanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Wasamhah artinya yakni as-sahlah. Ya. Samhah ini artinya mudah. Ya. Berarti apa? Agama Nabi Ibrahim yang yang mudah. Ya. Seperti dalam Al-Quran. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Walam yaku minal musyrikin. Ya. Sungguhnya Nabi Ibrahim dahulu adalah imam ya sunyi ya, imam ini yang bisa dijadikan teladan qanitan lillah ya yang taat atau yang tunduk atau yang patuh kepada Allah azza wa jalla hanifan ya hanifan ini yang lurus ya walam yakuminal musyrikin dan Nabi Ibrahim ya tidaklah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan ya dan seterusnya dari ayat Al-Qur'an ya bahwasanya di sini kita ambil ya al hanifiyah as samhah ya fal hanif ini namanya hanif itu artinya adalah huwa al muqbilu ala Allah al mu'ridu amma siwahu nah ini al hanif itu artinya agama yang hanif ya agama yang lurus tadi maksudnya al muqbil ala Allah ini ya, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla al-mu'rid amma siwah dan berpaling dari apa-apa yang selain Allah. Maka Ibrahim adalah orang yang menghadap kepada Allah dan beliau juga orang yang berpaling kepada selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Nah, jadi ya. apa itu al-hanifiyah millat Ibrahim alaihissalam? wahia millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanifiyah ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ya, yang juga agamanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat di sini dalilnya. Dalilnya ada. Ya. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ya dalam surah Al-Imran ayat ke-67 sebutkan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi bukan pula seorang Nasara akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus lagi muslim Ya. Nah, di sini menjadikan dalil bahwasanya Islam itu agama siapa? Agamanya Nabi Ibrahim dan juga agamanya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana minal musyikin dan bukanlah ya, Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dikarenakan Yahudi dan Nasara ya mereka ya, mengaku ya, bahwasanya katanya Nabi Ibrahim itu Yahudi, seorang Yahudi. Nasara mengaku juga bahwasanya Nasara itu juga bahwasanya Nabi Ibrahim itu juga seorang Nasara. Maka dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Ya. Dan juga ya, pengakuan mereka bahwasanya Nabi Ibrahim itu kitabnya Taurat katanya. Nabi Ibrahim itu kitabnya Injil. Padahal Nabi Ibrahim Taurat belum diturunkan, Injil belum diturunkan, Nabi Ibrahim sudah ada. Kok bisa? Ya, Nabi Ibrahim memakai Taurat. Kok bisa Nabi Ibrahim memakai Injil? Ya. Oleh karenanya, ya, padahal ya, antara Taurat, yakni Nabi Musa, ataupun Injil yaitu Nabi Isa antara dia ya dengan Nabi Ibrahim antara mereka berdua dengan Nabi Ibrahim ini ada tenggang waktu yang panjang sekali ya nah di sini ya bantahan kepada siapa kepada Yahudi dan Nasoro dan juga bantahan ya kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama Islam kah, Yahudi kah, Yahudikah kah, ini kan agama samawi agama yang datang dari langit yaitu agamanya Ibrahim ya. oleh karena sama ya. mau masuk Yahudi kah mau masuk Nasara kah mau masuk Islam kah sama ya sama kenapa karena turun dari langit karena itunya agak agama Ibrahim semua mengakui bahwasanya kita ini ya Yahudinya kah ngaku Ibrahim ya nabinya Nasaranya kah mengaku apa? Ibrahim nabinya. Ya, dan muslim pun mengaku bahwasanya Nabi Ibrahim itu nabi kita. Tapi lihat dalam hadis ini dalam ayat ini itu, ya. Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Hah? Mengingkari ucapan mereka ya. Dan sungguh ya, orang yang mengatakan agama Nasara dan Yahudi ya, ini sama seperti Islam, maka dia telah mengingkari ya firman Allah ini. Kemudian dilanjutkan bacaan hadis ya. Dipahami ya Al-Hanifiyah apa tadi? Al-Hanifiyah millatu apa? Millatu Ibrahim huya millatu apa? Millatu millatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ya. Millatu Ibrahim millatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-samhah ya. Sahlah ya. Jadi Ya, agama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah agamanya Nabi Ibrahim yang mudah itu. Ini apa? Ini agama Islam. Itu agama siapa? Agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mengaku loh. Ya, bukan kita mengakui, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan ya bahwasanya memang agama Islam ini agama yang paling benar ya ya, dengan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam Al-Qur'an ya dari ayat Ali Imran dari surah Ali Imran tadi. Kemudian sebutkan wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala alaikum bis-sabili was-sunnah ya. Fa inna laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara Allah fafadat 'ainahu min khasyatillah fatamassahu an-nar وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يابس, يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها ya. Sini sebutkan bahwasanya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya ini ucapan Ubay bin Ka'ab ya. Qala beliau berkata, ya. Kan ini ucapan siapa? Ucapan Ubay bin Ka'ab. Ya, beliau berkata, "Alaikum bisabili was sunnah." Ya. Wajib bagimu ya untuk berpegang teguh di atas jalan yang benar ini. Ini jalan Alkitab, ya, jalan Al-Qur'an dan juga jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ya fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin was sunnah ya. Tidaklah seorang hamba tadi ya dia berada di atas jalan yang lurus ini dan juga di atas sunnah ketika dia mengingat Allah ya maka kedua matanya pun meneteskan air mata dikarenakan takut kepada Allah ya dikarenakan takutnya kepada Allah ya fatamassahun nar ya yang mana ya takutnya tadi neraka ya takut kan Allah ya ini ya ini bahwasanya dia takut bahwasanya neraka tadi akan menyambarnya atau akan memakannya Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin. Dan tidak pula ya, seorang hamba yang dia berada di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah ini ya di atas sunnah ketika dia mengingat Ar-Rahman ya mengingat Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih Allah yang Maha Penyayang faqsyarra jilduhu min makhafatillah ya maka bergetar kulitnya dari takut kepada Allah ya illa kana kamathali syajaratin yabisa waruquha illa tahattat anhu dhunubuhu ya melainkan ya ingat ini ya melainkan ya dia itu semisal dengan pohon yang sudah menua ya pohon yang sudah layu daun-daunnya ya melainkan ya dosa-dosanya ya akan berjatuhan sebagaimana ya dari pohon tadi daun-daunnya pun berjatuhan. kan ini. Ya di sini ialah ya, maksudnya di sini dari ucapan ini ya. Jadi kita jangan ya merasa ya melihat orang-orang yang mereka ya ketika mendengar ayat-ayat tentang mereka menangis ya ketika mereka mendengar tentang ya Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an ya bergetar kulit-kulitnya maka kata para ulama ya kata Ubay bin Ka'ab ini, sini jangan kalian tertipu jangan kalian terperdaya ya kalau mereka itu bukan berada di atas jalan yang lurus dan di atas jalan sunnah. Ya. Melainkan yang dimaksudkan tadi ya adalah hanya orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ingatkan ini. Beliau tidak menyebutkan Al-Quran saja. Jalan yang lurus itu saja. Tapi apa? Disandarkan beliau ya dengan setelahnya. Dan juga mengikuti sunnah. Ya. Wa inna wa inna ini ini dia ya. Sini beliau nanti menjadikan pendalilannya ya, atau hujahnya beliau ya wa inik tasodan ya wa inna iqtasadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillah wa sunnatihi ya fanzuru a'malakum fa in kanat fa in kanat fa in kanat ijtihadan aw iqtisadan an ala manhajil anbiya wa sunnatihim ya dan sungguh ya ya orang yang melakukan perbuatan pertengahan ya orang yang melakukan perbuatan pertengahan ya atau biasa-biasa sedang-sedang saja tetapi dia berada ya di jalan sunnah maka ini lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh ya tetapi dia berada di jalan yang menyelisihi jalan Allah dan sunnah nabinya fanzuru a'malakum maka lihatlah perhatikanlah amatilah amalan-amalan yang sudah kalian lakukan fa in kanat ijtihadan aw iktisadan an takun ala manhajil anbiya was sunnatihim ya maka ya ya yang dimaukan dari bersungguh-sungguh ataupun pertengahan ya ini tidaklah perbuatan yang bersungguh-sungguh ya fa in kanat ya tidaklah perbuatan yang bersungguh-sungguh ya ataupun perbuatan yang pertengahan tadi ya, melainkan ya antakuna ala manhajil anbiya wa sunnatihim ya. Hendaknya ya, dia berada di atas jalannya para nabi dan sunnah-sunnah mereka. Ya. Sini kita ambil faedah ya. Bahwasanya ya di sini ya disebutkan asarnya Umar bin Ka'ab bahwasanya keutamaan apa di sini? Keutamaan Islam juga. Ya, keutamaan Islam. Ya. Bahwasanya ya, jikalau manusia ya, ya, sungguhnya manusia disebutkan oleh Syaikhul Fauzan jika mereka berada di atas jalan yang benar ini dan di atas sunnah ya yang jelas atau yang benar datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ini orang ini jika dia menangis, ya, karena takut kepada Allah, maka sesungguhnya, ya, tidak akan, ya, menyentuhnya api neraka. Di sana tuh tadi ada fatamasahunar, Sahunar ada, ada kan kah? Sahunar kan? Maksudnya di sini maka sungguhnya dia tidak akan disentuh api neraka. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena dia takut kepada Allah dalam keadaan dia bah berada di atas jalan Allah dan sunnah dari apa? Dari nabinya ay ala tariqin sahih. Karena dia berada di atas jalan yang benar. Sebaliknya, sini disebutkan, amma law khasyi pun orang yang takut kepada Allah, ya, sedangkan dia berada di dalam keadaan ya atau berada dalam jalan yang tidak sesuai sunnah atau menyelisih sunnah atau jalan kebid'ahan fahada la yanfa'uhu bi la yanfa'uhu buka'uhu wala khusyu'u wala maka tidak akan bermanfaat baginya apa air matanya ya menangisnya dan juga khusyuknya dan juga rasa takutnya ya dan ini kebanyakannya kita dapati dari perbuatan orang-orang Nasoro ya. orang Nasoro di zaman dahulu ya zamannya Umar bin Khattab mereka menangis sampai terjesap ya sampai meneteskan air matanya sampai ke janggut-janggut mereka sampai sujud pun menangis mereka ya maka di sini disebutkan ya tidak akan bermanfaat apa tadi? Tidak akan manfaat air matanya. Ya, tetap saja mereka akan apa? Disiksa nantinya di hari kiamat kelak. Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Karena bukan Islam. Ya, karena bukan Islam mereka. Ya. Karena bukan Islam. Ya, ini karena bukan berada di jalan yang sahih. Ya. Kemudian kita lanjutkan juga kita ringkas lagi. Ya, kemudian berkata Ubay bin Kaab, Ubay bin Kaab, ya, di akhir kalimatnya, ya, bahwasanya ya perbuatan pertengahan atau biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja dalam sunnah ini lebih baik daripada bersungguh-sungguh dari, di, dari bersungguh-sungguh di jalan yang menyelisih sunnah ya menyelisih jalan Allah dan juga sunnahnya maka ini adalah ucapan yang mulia. Ingatkan ya, di sini disebutkan fal amalu yasiru wa huwa ala sunnatin fi khairun katsir. Maka amalan yang sedikit, sedikit saja ya. Kita salat witir satu rakaat ya, membaca Al-Qur'an satu ayat ya, dan seterusnya. Tapi ya, dia berada di jalan yang benar. Ya. Berada di jalan yang benar maksudnya di jalan Allah dan sunnahnya maka ini lebih baik ya ya dengan kebaikan yang lebih banyak dibandingkan orang yang bersungguh-sungguh ya maka bersungguh-sungguh ini banyak lagi ya melakukan puasa melakukan sholat malam melakukan apa baca Quran tetapi mereka dalam keadaan atau berada di jalan bid'ah maka tidak akan bermanfaat ya amalannya tadi. Ya. Lanjut atau stop ini? Tinggal satu hadis lagi, satu apa? Satu asar lagi. Hah? Lanjut atau mana? ikut aja nah. Lanjut. Tinggal satu asar lagi. Wan Abi Darda dan dari Abi Darda ya radhiyallahu an qala beliau berkata ya habbada ya naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yu'ibuna saharal hamqa wa saumahum wa saumahum misqalu misqalu dzarratin min birrin ma taqwa wa yaqinin a'zamu afdalu arjahu min ibadatil mughtarrin Ya, dari Abi Darda radhiyallahu an ya, beliau berkata, ya, ya habbada, ya, walau sekiranya ya, ya, naumul aqyas, ya, orang yang tidur ya, naumul aqyas ya, tidur orang yang cerdas wa iftarhum ya, iftar ini berbukanya mereka, maksudnya mereka ini tidak berpuasa. Ya, mereka ini tidak berpuasa kaifa ya'ibuna saharal hamqa wa saumahum. Nah, bagaimana ya orang yang tidur ya, orang yang, apa tidur yang orang yang cerdas ini dan berbuka mereka di waktu siang maksudnya tidak berpuasa mereka di waktu siang bagaimana mereka bisa mengalahkan ya orang yang bergadang semalam suntuk dan juga berpuasa di siang harinya lihat ya kalah dengan orang tidur. Malam tidur coba. Tidak sholat dia. Siang tidak puasa. Kenapa kalah? Misqalu dzarratin min birrin ma taqwa wa yaqinin a'zamu afdalu arjahu min ibadatil mughtarrin. Nih, ya. Misqalu dzarrah, ya. Ya. Perbuatan baik ya sebesar biji dzarrah, ya. Biji apa? biji sawi, ya. Dengan ketakwaan dan keyakinan ini lebih mulia ya, lebih utama dan lebih kokoh dibandingkan orang yang beribadah ya dalam keadaan tertipu. ingat ini. Ini kira-kira sama enggak dengan ucapan Ubay bin Ka'ab? Hah? Kira-kira sama persis ya. Tapi beda bah, beda ibaratnya, beda pengistilahannya. Ya, sama persis. Ya, bahwasanya asar dari Abi Darda ini ya menyerupai ya asarnya Ubay bin Kaab ucapannya Ubay bin Kaab ya ya dari maknanya secara sempurna ya secara sempurna jadi orang yang tidur ya tidur orang yang cerdas tadi dan berbuka mereka atau tidak puasa mereka ini bisa mengalahkan orang yang sholat semalam suntuk dan juga berpuasa mereka kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang memiliki akidah yang benar. Ya, walaupun mereka tidur, walaupun mereka siang tidak berpuasa dibandingkan ya dengan orang yang akidahnya jelek ya ya ini lebih baik mereka ya wa in kana qa'iman yusalli nafila wa sahibus sunnah fi naumi wa fi iftarihi wa huwa ala khairin ya walaupun ya orang yang ya berakidah fasidah tadi mereka ini salat salat nafilah ya walaupun mereka salat salat nafilah puas puasa juga puasa sunnah salat salat nafilah dikerjakan semuanya ya maka ya orang yang melakukan sunnah ya pelaku perbuatan sunnah ini mengikuti sunnah ya dengan tidurnya ini dan berbuka di waktu siangnya maksudnya tidak berpuasa di siang harinya mereka ini jauh lebih baik ya wasahibul bid'ah fi sahari wa fi somi huwa ala syarrin li'annau yasiru ala ghairi huda dan pelaku kebidahan walaupun mereka ya Sholatnya bergadang ya sampai malam, ya semalam suntuk ininya dan berpuasa di siang hari mereka ini berada di atas jalan kejelekan ya. Kalau orang yang melakukan sunnah tadi mereka berada di jalan apa? Kebaikan ya. Tidurnya apa? Tidurnya baik. Ya. Ya, bekerjanya juga baik. Ya. Beda dengan ini. Ya. Orang berbeda malamnya saat malamnya dipenuhi dengan tapi tahan. Dipenuhi dengan ajaran-ajaran kesyirikan. Ya. Siangnya puasanya dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan kesyirikan. Ya. Dikarenakan ya yasiru ala ghairu huda. Dikarenakan mereka berjalan bukan di atas apa? Petunjuk Nabi, petunjuk agama Islam. Ya. Ini yang kita jadikan bahwasanya inilah keutamaan Islam. Ya orang Yahudi, orang Nasoro, mereka beribadah, mereka menyumbangkan harta dan seterusnya tetap mereka tidak akan diterima selama-lamanya sampai apa? Sampai mereka memeluk agama Islam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.